hidayah setelah dinukil potongan hadis sebagai wajhul istishhad tentang perintah untuk mengikuti jejak-jejak salaf. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wa khulafa ar-rasyidin tentunya para sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Nabi menyatakan atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya mereka. Para Amir mu'minin, para khalifatul Rasid mereka-mereka para sahabat yang memimpin umat dengan sunnah. Ikuti mereka. Ini perintah yang sangat tegas sebagai nafkun fariyah yang memerintahkan untuk mengikuti salaf. Waqala Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang muncul dalam Sunan Darqutni dan dalam Al-Madkhal Al-Baihaqi فنجيبها الامام على اللالكائي هبه الله على اللالكائي لما يكون احتقان سنة ذلك قال رضي الله تعالى عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنه واعداء السنه اعدتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا قد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه Hadir sekalian, dari ashab ra'i, orang-orang yang lebih berpegang dengan rohinya sendiri, pikirannya sendiri. Karena mereka kata beliau a'jabus sunnah, musuh-musuh sunnah. A'latumul ahadith. Mereka tidak mampu untuk menghafalkan hadis. A'latum an yahfaduha. Mereka tidak mampu untuk menghafalnya. Fakalu berra'i. Akhirnya mereka berbicara dengan ra'i. Fadallu wa Kontrak Diperintahkan berproteskan dengan sunnah dan diperingatkan dari lawan sunnah. Yang pertama disebutkan di sunnah. Dan juga dikatakan wa sunnah khulafar rasidi. Atas kalian berpegang dengan sunnah dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Setelah itu dinukilkan ucapan Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Iyyakum wa ashabur rad'i." Hati-hati kalian dari mereka-mereka yang mengikut radyu atau yang lebih mementingkan pikiran sendiri, pendapat pribadinya sendiri. Sepertinya ini lebih bagus, sepertinya ini lebih baik, sepertinya ini lebih hikmah. Tetapi tidak dengan hujah, tidak dengan dalil, tapi dengan ra'i. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, mereka adalah ada sunnah, mereka musuh-musuh sunnah. Ta'ayatumul ahadits dan yahfazuha, mereka nggak mampu menghafal hadis, akhirnya mereka memutuskan sesuatu dengan rai dengan pendapatnya sendiri. Fadallu wa Dan hasil karya para ashabul rai adalah kebid'ahan. Jadi kalau mereka tidak memutuskan dengan ra'yi, maka hasilnya adalah kebidahan-kebidahan. Tidak ada satu kebidahan pun kecuali lahir dari rohiyu rohiyu mereka. rohiyu rohiyu orang-orang belakangan yang menganggapnya baik, menganggapnya bagus dengan pendapatnya sendiri. Mutiara ketiga ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Inna naqtadi wa la naqtadi. Kita hanya mengikut dan tidak mengada-ngada. Wa ولا نتبع kita hanya ittiba tidak mengadakan kebid'ahan walan nadhilla ma tamassakna bil athar dan kita tidak akan sesat selama kita berpegang dengan asar lalu nadhil kita tidak akan tersesat ma tamassakna bil athar selama kita berpegang dengan asar asar riwayat riwayat dalil dalil yang sahih Qanibina azakumullah kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menasehati kita kaum muslimin hendaklah kita hanya ikut dan jangan mengada kita hanya menerima dan tidak mengkritiknya mbak dan selama kita berpegang dengan asar dengan riwayat dengan sunnah niscaya kita lan nawilla nggak akan sesat tidak akan menyimpang Qala al-Auza'i rahimahullah عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم قال al رحمه الله atas untuk berpegang dengan asar-asar salah. Atas kalian untuk berpegang dengan jejak-jejak Wa wajah, wa ar dan hati-hati kamu dari pendapat-pendapat manusia. Dari rakyu rakyu. Sesuai. Ucapan sahabat dan ucapan para ulama setelahnya sama. Iyyakum wa ar-rida, hati-hati kalian dari rakyu rakyu manusia, dari pendapat-pendapat manusia. Wa izraquha bil qaul wa laqul indah Walaupun dirangkai seakan-akan kalimat itu betul-betul kalimat yang sangat bagusnya. Tetapi kalau itu rakyu bertentangan dengan sunnah, maka tetap rakyu dan itu akan menyimpangkan manusia. فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم hingga perkara ini ketika berakhir dalam keadaan engkau di atas jalan mustaqim. jika sehatkan untuk tetap di atas sunnah sampai ketika kalian menghadapi akhir dari kehidupan ini dalam keadaan engkau di atas jalan yang lurus. Masih istiqamah di atas jalan yang lurus. Wakala Sufyan Nasauri, mutiara berikutnya dari Sufyan Nasauri. Karena kita, kita adalah kita Lamuddun, mutiara-mutiara hikmah dari para ulama, dari ayat, dari hadis, dan dari para ulama. قال سيدنا الثاني رحمه الله إنما الدين في الأثر أو بالآثار فسقوني إنما الدين أدلا إن الأثر أثر إذا أثر إنما الدين سبت من الإنما حرف حصر حرف حصر هذا مغور هل yang namanya agama seperti ini. Kalau urusan yang lain dari perkara-perkara dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu urusan kalian, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tetapi lebih, yang namanya agama bukan dengan rahim, bukan dengan pikiran kalian. Kalian tidak lebih tahu. Yang maha tahu Allah Subhanahu wa taala dan kemudian yang diberitahu dan diperintah untuk menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kemudian dibawa oleh para sahabat dilanjutkan oleh para tabi'in dan dibawa oleh para imam-imam setelahnya. Rahimahumullah. Maka itu ini. Dan itu lagi. Inna ladzin bil azhar. Yang namanya agama adalah dengan azhar-azhar. Dengan riwayat-riwayat. Tidak bisa dengan ro'i. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya begini. Sebaiknya apa dikatakan sunnah baik. Yang baik adalah apa yang dikatakan sunnah baik dan yang jelek adalah apa yang dikatakan dalam sunnah jenis. Jangan pakai sebaiknya-sebaiknya dari rohnya, dari pikirannya. Jangan gegabah dalam masalah agama. Kita hitung apa ini perkara dunia atau perkara agama. Kalau perkara agama, inna din bil asar. Kata Sultan Saudi rahimahullah. Wa qala ayman dan berkata juga Saudi rahimahullah, yanbaghi lirajul an la yahukka ra'sahu illa bil asar. Sepantasnya bagi seseorang untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan asap dengan riwayat. Subhanallah. Menunjukkan betapa mereka mengikuti sunnah dalam segala perkara sampai yang terkecil sekalipun. Dan ini kata beliau sepantasnya. Ini kalau perlu menggaruk kepala pun dengan asap. Menyisir rambut jelas. Ada riwayatnya. Dimulai dengan yang kanan Allah Bahkan kalau perlu, pegawai kepala pun kasar Apalagi perkara masalah dakwah. Apalagi perkara masalah dakwah. Kalau masalah Yakub kerakasahu, menggaruk kepalanya dengan asar. Apalagi kalau masalah dakwah, menyampaikan ilmu, Jangan seperti mereka-mereka yang menyatakan kalau masalah dakwah itu kita bebas dengan cara apa saja. Mungkin bebas dalam artian terbatas bisa dengan kajian umum, bisa dengan teguran langsung, bisa dengan tulisan, itu mungkin bebas di situ. Tetapi tetap harus dalam lingkup sunnah. Tetap harus dalam lingkup sunnah. Sehingga kata para ulama bahwa tariqatul dakwah tauqidiyah. Cara dakwah pun tauqidiyah. Tauqidiyah maknanya ini kan Nakib ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, maka itu tidak boleh. Tetapi kami hanya wasilah saja. Tidak boleh. Wasilah pun harus sesuai dengan sunnah. Namun memang cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang baru, cara-cara yang tidak dipakai oleh para salafus saleh, apalagi oleh Rasulullah SAW. Qala Muhammad bin Sirin rahimahullah. Kanu yaqulun idza kana ar-rajul 'ala al-athar fa huwa 'ala al-tariq. Mereka dulu para ulama berkata, kalau seseorang berada di atas asar, dikatakan Dia ala sarih, dia di atas jalan yang benar. Lihat ukurannya, asal. Karena yaqulun mereka dulu para salaf berkata, "Idza kana rajul 'ala al-athar", kalau seseorang berada di atas asar-asar, di atas riwayat-riwayat, bahwa ala sarih, maka dia dikatakan ala sarih, dia di atas jalan yang benar. Kalau bila tentunya mafhumnya, kalau tidak di atas asar, berarti dia sudah mulai menyimpang dari syariat. Sudah mulai menyimpang dari jalan. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah liyakun alladhi ta'tamid alaihi al-athar Fahuwa ala dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak liyakun alladhi ta'tamid alaihi al-athar Wafud minar ra'i ar-ra'yi ma yufassir lak hadith Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, hendaklah yang kau jadikan sebagai sandaran patokan adalah asal. Wa qad min ar-ra'yi man yufassir lak al hadith maka ambil dari ra'yu sekadar menjelaskan hadis. Maka panutannya adalah atau sandarannya, pokoknya adalah pada hadis. Adapun ra'yu adalah apa yang dipakai sekadar menjelaskan atau memahami hadis. Bacalah hadis. Perlu Allah. Di sini berarti rayu rayu yang dikatakan dengan dam dengan tersaran ia dalam sabur artinya rayu rayu yang bertentangan dengan sunnah atau rayu rayu yang menyelisihi sunnah. Ada sunnah tapi dia menyatakan satu sepertinya itu lebih baik. Atau dia menyatakan dengan sembarang seperti ini bagus, Dalam keadaan tidak melihat sunnah. Ternyata ketika dilihat sunnah, bertentangan. Berbeda. Ini juga termasuk yang majmu, yang tercela. Allah Uthman ibn Hadir al-Azdi rahimahullah. Daqaltu ala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kata Uthman ibn Hadir al-Azdi, aku masuk menemui Ibn Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, Kemudian berkata, kata beliau, Fakultu, aku katakan kepada Ibn Abbas, berikan wasiat kepada aku. Fakala alaika bil istiqamah. Maka dikatakan atasmu untuk tetap istiqamah. Ittabi' wa la tasbih. Ikutlah dan jangan mengandalkan. Ittabi' al-athar al-awwal wa tetaplah engkau berpegang dengan asar al-awwal. Kitab yang terdahulu atau riwayat dari yang terdahulu. Jangan mengadakan perkara baru. Subhanallah. Maka dari sekian para ulama. Dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, tabi'in, dari para ulama. Semuanya sama. Oleh Iqam Ibn Yusuf rahimahullah. عليك بالآثار وإياكم الرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيكم الأحاديث أن يحفظوها فإن وإن وأرأيت لا يكون علما kata Ansar Ibn Yusuf rahimahullah sebagaimana menurut dalam kitab Sambul Kalam الكلام وأهله Kata beliau alaikum bil azhar atas kalian untuk mengikuti azhar-azhar, riwayat-riwayat, dalil-dalil. Wa iyyakum ar-ra'i, hati-hati kalian dari ar-ra'yu. Hati-hati kalian dari ar-ra'yu. Fa inna ashab ar-ra'i ahlab sunnah, karena sesungguhnya mereka-mereka para ar ra'i yang lebih mementingkan akalnya sendiri, yang lebih mementingkan pendapat pribadinya sendiri, mereka adalah musuh-musuh sunnah Ta'alakumul ahadi dan yaqawuha. Mereka tidak mampu menghafal hadis. Akhirnya mereka berfatwa dengan rohi. Dengan pendapatnya sendiri. Dengan rohinya sendiri. Dengan akalnya sendiri. Fa'in. Wa'in. Ara'aita. Laya kudri ilma. Kalau begini, kalau begitu. Ara'aita. Bukankah, bukankah. La yakun ilman. Itu tidak bisa menjadi ilmu. Subhanallah. disebutkan tentang contohnya Rasulullah. Apa itu babi? Biasanya pakai kalimat wain karena cara, karena cara, wain karena cara. Kata Rasulullah, lagi aku ilman. Atau kalimat arah Isa, arah Isa. Tidak kau lihat. Bukan kamu begini, tidak kau lihat. Bukan kamu begitu. لا يكون Tidak bisa بسبب ilmu. Jadi, أرسل الذي أرسل قال الله قال الرسول أثر أثر رواية رواية للصحابة رواية رواية العلماء علماء سلف إلينا مدعي فباقي قال أرأيت أرأيت فقل وإن لا يكون علما إلا بك مدعي قال شريف ابن عبد الله النخعي شريف ابن عبد الله النخعي رحمه الله إن ذاك من أثر فيه بعض الضعف أحب إلي من رأيهم قد له أثر بلغ yang padanya ada sedikit kelemahan, ahabbu min ra'yihim sungguh lebih aku sukai daripada ra'yu ra'yu mereka. Asal bihwab, azar-azar yang mereka dengan kelemahan lebih aku sukai daripada arah, daripada pendapat-pendapat manusia. Perhatikan. Dan mereka para ulama yang terdahulu, mutakadimi, ketika menyatakan bihwab, itu bukan baik yang sampai mau maudu atau makdud al nabi tidak tidak sampai ke sana. Bahkan orang-orang belakang menyebutnya hasan, menyebutnya hasan. Berarti di masa-masa ini yang tidak membagi hadis menjadi tiga, membagi hanya menjadi dua, sahih dengan baik saja. Maka mereka menyatakan asyarun ah, fi karena mereka tahu kalau itu sudah mau itu tidak bisa diapakan, tidak bisa sama sekali, tidak bisa dianggap sama sekali. Tetapi agar fiha waktu, asal-asal yang paling ada waktu, yakni yang dia dalam keadaan bukan yang sahih, tetapi masih bisa diterima. Dan kemudian belakangan disebut dengan Hasan. Barakallahu fikum. Qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah Abdullah anak Imam Ahmad rahimahullah menyatakan kultu di Abu katakan kepada ayah, رجل وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث في بعض وفي فقير من أهل الرأي أيهما نسأل قال عبد الله أنا الإمام أحمد رحمه الله وهي آياته تصورت terjadi padanya satu masalah. Dia ingin menanyakan. Sedangkan di negerinya ada seseorang dari kalangan ahli hadis Tetapi fi'ibak. Ya, fi'ibak itu dikatakan gagal. Artinya dia lemah hafalannya kita. Atau kurang hafalannya. Fi'ibak. Wafihi min ahli ra'i. jadi sama juga ada orang-orang dari kalangan ahli ra'i. Yang lebih mementingkan ra'i. Ayuhuma yas'al. Atau ayuhuma kepada siapa bertanya. Satu ada ahli hadis, berarti fi'ibak. Yang satu lagi, ولم يسأل الرأي أيهما يسأل قال لا يسأل أهل الرأي ضعيف الحديث خير من قوي الرأي Kata beliau, kata Imam Ahmad, kata bapaknya, jangan tanya kepada ahlu ra'i. Tanyakan kepada ahlu hadis. Walaupun fihi ba'd. Ba'iful hadis khairun min qawi ra'i. hadis yang padanya ada kelemahan itu lebih baik dari daripada kuatnya sebuah rayu, sebuah pendapat. kita dalam berpendapat. Serius dalam memberikan ide-ide cemerlang. Percuma. Lebih baik ahli hadis walaupun firman, walaupun riwayatnya tidak sampai kepada sahih. Tapi bukan yang maudul, bukan yang makdub, bukan. Pada bin Azabullah demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Orang berbahari. Yang berikutnya ucapan Imam al barbahar rahimahullah. Alaika bil asari wa ahli asar. Atas kalian. Untuk tetap berpegang dengan asar-asar. Dan atas kalian untuk tetap bersama orang-orang dari kalangan ahli asar. Asar wa ahli asar Azhar dan orang-orangnya orang para ahli hadis atas kalian untuk bersama mereka. Waliyahum fas'al dan kepada mereka lah hendaklah kalian bertanya. Wa ma'hum majlis dan bersama mereka lah hendaklah kalian bermajlis. Duduklah bersama mereka. Wa minhum taqtabis dan dari mereka lah hendaklah kalian mengambil istibar, ini mengambil ilmu mengambil pelajaran. Dari mereka, ambil pelajaran. Duduklah bersama mereka. Bertanyalah kepada mereka. Ahlul hadis, ahlul asar. Orang-orang yang prinsipnya jadi prinsipnya riwayat-riwayat jiwa Tidak dengan ini Tidak selalu menyatakan dengan ini, kemudian salah. Berkeliru. Oh, maaf, saya keliru. Besok, lagi Mengucapkan lagi dengan ro'inya lagi. Kemudian salah lagi. Kalau ya kalau mau tobat. Masih bagus. Tetapi kalau tidak, salahkan. Akan berbahaya nanti. Kalau Syar Ibn Yahya rahimahullah ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار Tidak ada jalan yang lebih ringkas daripada jalan orang yang mengikuti asal-asal, Tidak ada jalan yang lebih ringkas ke dalam jannah. Laisa tariq aqsad ila jannah min tariq man salaka al-asar. Tidak ada jalan yang lebih ringkas ke surga melainkan jalan yang mengikuti jejak-jejak salaf atau jejak-jejak asal, jejak-jejak sunnah. Itu yang akrab, yang paling ringkas, paling akrab yang sangat mati. Bisa dibayangkan mereka-mereka yang mencari sendiri. Dengan rakyunya, mencari sendiri dengan pikirannya. Sebagian mereka tetap di walalihim ya'mahun. Tetap dalam kesesatan mereka. Sampai matinya mereka, sampai binasannya mereka. Nggak ketemu. Mencari kebenaran. Bukankah, bukankah, bukankah. Berarti ini yang bukankah, bukankah mencari kebenaran dengan rahim. Satu buku tebal Najmul Jisr, kisah mencari Tuhan. Sama. Judulnya kita mencari Tuhan. Dengan rahim, dengan pikiran ini. Bukan kau kamu semesta, bukan kau alam ini, bukan kau alam ini. Berarti Allah pasti ada. Bukan kau Allah, berarti Allah pasti kuasa. Terus mencari, mencari, mencari, mencari. Kalau ketemu, itu pun kalau temu bisa jadi tidak 100% dia dapat atau tidak utuh dia dapat. Mungkin dapat sebagian kecil. Yang lebih bahaya ketika mereka dalam keadaan tidak mendapatkannya. Dalam keadaan dia mengatakan saya belum mau sholat tapi saya yakin tentang eksistensi Allah. Bayangkan kalau bin Azab akhir kafir ateis. Kalau kita kita mencari, kita mencari. Saya mencari eksistensi Allah. Dari kapan kamu mencari? Udah berapa lama kamu mencari? Kamu tinggal buka Quran di kitab di rumahmu, dapat kamu Tuhan. Kenal sama Allah, baca kitab-kitab hadis, selesai. Kamu kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan hak-haknya yang pantas bagi Allah, lengkap Kok sombongnya menyatakan saya masih mencari kesehatan Allah dan saya belum mendapatkan. Jadi saya belum beribadah. Nanti kalau saya mendapatkan kesehatan Allah, saya akan beribadah. Kurbanillah kazzab ajib. Dia berdusta dan jahat. Kazzab, dia berdusta Kenapa? Karena hati kecilnya tidak seperti itu. Lu tahu dari mana urusan masalah hati? Karena semua dari tanda-tandanya, dari bukti-buktinya, memang dia asal muasalnya memang pemalas. Memang malas sholat dari dulu. Orang yang mengajarkan dia sholat, sholat tidak mau. Guru yang menyatakan ayah sholat malas. Saat ketika dapat, ah ini buat kalian saya. Memang saya belum dapat keyakinan Allah itu ada kok. Astagfirullah. Jadi ketemu apa yang dia maukan selama ini. Karena Allah berarti memang urusannya adalah urusan hawa, hawa nafsu. Kalau dia mau nyari, ada di hadapannya. Ada sangat jelas. Al-Quran sudah cukup meyakinkan. Hadis-hadis yang terkini, yang betul-betul disarikan, mana yang paling mana yang baik, itu juga membuktikan tentang kebenaran. Sehingga kalau benar benar mencari pasti didapatkan. Tetapi karena dia mencarinya dengan rakyu, makna maknanya tidak benar-benar mencari, ya bagaimanapun dia tidak akan mendapatkannya. Maka tidak ada jalan yang lebih singkat. Kata Syekh Ibn Yahya rahimahullah, daripada jalan meniti jejak-jejak Rasul SAW, meniti jejak-jejak sunnah yang dengan riwayat-riwayat, dengan azar-azar, maka itu jalan yang paling baik Dan itu yang diucapkan oleh pakar-pakar yang tadinya terjerumus dalam ilmu kalam, kemudian kan? Semua berkata, aku telah membuang waktuku sekian lama. Iya, iya. ternyata apa yang aku cari sudah ada lengkap dalam hadis. Walaupun berbeda-beda kalimatnya, maknanya hampir sama. Apakah Al-Ghazali di akhir taubatnya dalam firman memegang Sahih Bukhari yang menyatakan sungguh aku telah membuang waktuku dan hidupku. Padahal tidak ada jalan yang lebih ringkas daripada membaca apa kata asar sunnah sunnah. Ini apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Demikian pula beberapa ulama yang pernah mengalami masa-masa kelam di dalam ilmu kalam ketika bertobat mengatakan aku telah menjalani sekian lama tidak sia buang waktu berputar-putar putar-putar putar kembali kepada Allah kepada Rasul ngapain dia mencari kemana kemari dalam keadaan sudah ada dalam kitab sunnah Allah Al-Hazan Ibn Ali Ibn Khalaf rahimahullah Allah Allah di nafsi وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان عليهم ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واتبع ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر كفى الحسن بن علي بن خلف رحمه الله menang kenaskan dengan nama Allah. Allah, Allah, kenaskan. Kenapa beringatkan dengan nama Allah pada dirimu? Hendaklah engkau berpegang dengan azhar dan ahlul azhar. Dan hendaklah engkau ngikut. Fa'inna din innama huwa taqlid. Karena agama ini adalah ngikut. Itu pada siapa? Taqlid pada siapa? Ya'ni al-Nabi. Yani takut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ميقوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن قبلنا dan orang-orang sebelum kita lam yad'una fi nafsin orang-orang sebelum kita tidak membiarkan kita sibuk lam yad'una fi nafsin dipatahkan lidah jangan disebutkan bukan yad'u tapi yad'u lam yad'una fi nafsin Mereka tidak membiarkan kita dalam keadaan bingung. Apa maknanya? Maknanya para salaf sudah menjelaskan sudah jelas. Sudah menerangkan agama dengan gamblang. Sudah menyampaikan secara lengkap. Sudah menerangkannya secara utuh. Lam yada'una fi lansi. Tidak membiarkan kita dalam keadaan samar, dalam keadaan gelap, dalam keadaan bingung. Tidak. Walhamdulillah. Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah ala mahadikin bayadha. Layluha tanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih terang benderang. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Demikian pula para sahabat menyampaikannya kepada para sahabat dengan gamblang. Kita tidak dibiarkan di bumi, dijelaskan semuanya. Alhamdulillah. Lengkap. Riwayat-riwayat hadis diriwayatkan dari para sahabat lengkap. Dari para sahabat diriwayatkan oleh para tabi'in lengkap. Aman. Lalu yang daunnya fi tidak meninggalkan kita kalau keadaan bingung, artinya cukup pembaca, cukup. Cukup tidak ikut penegak. Bakal itu memutar. Ikut mereka, istirahat. Kalau itu, besar. Nggak perlu melamun panjang-panjang. Nggak perlu berpikir gimana ya caranya, gimana ya caranya. Nggak perlu. Waktu mereka tidak ada semua. tunggang dijelaskan gamblang dan penjelasan Nabi yang gamblang yang lain luasan akhirnya diriwayatkan lengkap. Apalagi pengabdi pengabdi yang ini sifat nggak ada sifatnya kecuali ikut. Nggak ada sifatnya kecuali kita jalan apa kata Allah apa kata Rasul. Walhamdulillah Rabbil Alamin. فمن أعزكم الله بن باللسان قتل الحسن بن علي بن خلف قلدهم والسلف في خطوة selesai. Istirahatlah. maaf ya. Manusia memang senang capek. Malu jahula. Sangat balik. Masih bodoh. Mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri. Memikir lelah dirinya sendiri. Dengan berbagai macam pendapat-pendapat, pikiran-pikiran, ngelamun, susah, nyari bagaimana, bagaimana, bagaimana. Kenapa? Agama ini sudah ada lengkap, tidak banyak. Tidak ada riwayat yang sahih, Berakal. Bagaimana caranya supaya mau bisa diterima sama diterima Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kamu mikir sampai berapa tahun rambutmu rontok, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena sudah dikatakan oleh para ulama sejak dulu. Ridwan nar, rayatum, dan tuh Keridhaan manusia tidak akan bisa tersakai. Ridhonya seluruh manusia tidak akan bisa Kalau begitu cari ridhonya siapa? Ridho Allah, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau ridho alhamdulillah, tidak ridho tidak apa-apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho. Selesai. Kalau memiliki ridho hanya arah yang satu, hanya pada Allah Subhanahu wa taala, selesai gampang. Tetapi kalau bagaimana supaya kelompok ini hidup, kelompok juga hidup, bagaimana supaya sana juga hidup, supaya ini juga hidup, ahli tidak juga hidup, ahli tidak juga hidup? Kaya, kaya Berpikir, berpikir, berpikir. apa enggak capek itu? Capek. Imbang yang ini, imbang yang itu, capek. Kita berdiri di atas semua golongan, tidak bisa. Di tanggalannya mereka, tanggalannya orang-orang awal tertulis dengan jelas. Kami berdiri di atas semua golongan. Percaya pendapat saya. 100% pendapat saya. Mustahil itu. Bagaimana mungkin berdiri di atas semua golongan? Golongan yang ini bertentangan dengan golongan ini. Apakah mungkin dia berdiri di atas semua golongan itu? Yang ini mencapai sahabat, yang ini mencapai sahabat. Yang ini murjiat, yang ini khawari. Apakah bisa berdiri di atas semua golongan? Mustahil. Kalau tidak ada Allah, Allah maka mereka sungguh zaluman jahula. Mereka zalim membaliki dirinya sendiri. Bodoh karena dia dalam keadaan menyengsarakan diri sendiri. Sulit, susah. Sudah. Ambil apa kata Allah, apa kata Rasul. Mereka mau ridho, Alhamdulillah. Kalau mereka mau ridho, tidak apa-apa yang penting apa ridho. Selesai. Lebih gampang. kalau wassalam. Ikut mereka, ikut salah. Istirahat. Istirahat sampai stres, sampai kurus, sampai sakit. Ngapain? Kerja Allah. Yang penting apa kata Allah, apa kata Rasul? Kuat-kuat. Kamu akan dapat nanti siapa temanmu dan siapa orang yang sesungguhnya. Bukan teman. Yang ingin mendekatnya itu menjauh. Otomatis. Ketika kamu berkaitan dengan Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau dikatakan lagi oleh beliau, Wala tujawizil asar wa ahlil asar. Dan jangan melampaui sunnah-sunnah. Jangan melampaui asar-asar. Dan golongan ahlul asar. Jangan keluar dari mereka. Tetap bersama mereka. Terus sampai masa kita. Ini nasihat dari beliau Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Alaikum bi ashabil asar wa sunnah atas kalian untuk berpegang dengan golongan ahlul asar, golongan para ashabul asar, bersunah. Hendaklah berpegang dengan golongan yang mengikuti asar, asar, bersunah, Yang berikutnya ucapan Abu Sulaiman Al-Za'ani rahimahullah. Kala Rabbana taqa' fi qalbi an nuftah min lukatil qawm ayyaman قال أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة كان أبو سليمان الدوراني ربما بسجده تقع الذي تركنا جهاتك نكتة من نكت القوم نكتة من نكت القوم satu pikiran dari pikiran besar mereka terbetik dan masuk di hati kita. Iya, kayaknya benar. Ini Kadang-kadang terkena. Walaupun kita menghindar, menghindar, menghindar, ternyata kena. Entah langsung, entah ada yang menyampaikan, entah terdengar dengan tidak sengaja atau bagaimana, masuk. Apa kata beliau kata Abu Sulaiman Ad-Darani? Fala minhu. Maka aku tidak menerima illa bijahidaini adlain kecuali dengan dua saksi yang adil. Tidak diterima kecuali dengan dua saksi yang adil. Al-Kitabu wa Sunnah. Kitab dan Sunnah. Kalau mencocoki kitab sunnah, terima. Oh, kamu ikut mereka bukan, ikut kita buat sunnah. Kadang-kadang, masuk di hati kita. Ketika terdengar, kayaknya benar ucapannya. Iya betul. Kalau ini kan begini, kalau itu kan begini. Iya, kayaknya benar. Sebentar. Jangan langsung terima. La taqbal minhu illa bi adlain. Jangan kau terima kecuali dengan dua saksi yang adil. Alkitab wa sunnah. Kalau sudah kita periksa dalam sunnah, tetap. Dalam Quran tetap, baru begitu. Kalau ternyata bertentangan, kita katakan tidak. Tetapi kita takut, walaupun menurut kalian bagus, walaupun hati kita mengatakan kayaknya bagus, tetap kalau bertentangan dengan sunnah, kita katakan itu halal menjadi sunnah, bid'ah, masdalah. Kalau demikian seharusnya sikap ahli sunnah. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "As-sunnah 'indana asar." Yang namanya sunnah menurut kami adalah asar-asar. Sunnah menurut kami adalah asar-asar, riwayat-riwayat dari sahabat. Dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian berarti kita jalani secara ringkas sangat pernah sebagian besar yang kita bahas di bab pertama Barakallahu itu. Bab berikutnya asbab zahabud din. Sebab-sebab hilangnya agama. Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha." Bukankah atau tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi dan kami kurangi dari sisi sisi. Artinya, apa yang ada di dunia ini akan berkurang, berkurang, berkurang. Yang berikutnya saya beri nampak, radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir ayat ini. Dalam tafsir ayat tersebut apa maknanya? Kau dikatakan dan khutuha min atrafiha. Kata Allah kami kurangi dari sisi sisinya. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga sama dengan apa yang diucapkan oleh Mujahid rahimahullah ulama ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha berkurangnya dunia berkurangnya dunia adalah dengan hilangnya para ulama dengan berkurangnya para fuqaha dengan hilangnya orang-orang baik khiyar ahliha. Penduduk-penduduk yang khayir, yang baik, hilang. Dengan kutuhan nakrafiha. Kami kurangi keadaannya. Penerima berarti di sini kita akan tahu bahwa berkurangnya agama di muka bumi ini dengan berkurangnya para ulama. Berkurangnya ilmu dengan wafatnya para ulama لما يقول لنا الحديث يتفكر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لتنقض عرى الاسلام عروه عروه فكلما انتقضت عروه تشدد الناس بالتي تليها فاولهن الحكم واخرهن الصلاه Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Ibnu dan diriwayatkan oleh Al-Naud. Jadi hadis Abi Umamah Al-Bahili. Dikatakan la tanfaqudha qural Islam urwatan urwatan bahwa urat-urat keislaman akan terputus satu persatu. Urat-urat keislaman akan gugur satu persatu. Fakulama taqabat urwah dan setiap ukur satu urat maka manusia mencari yang berikutnya, mencari yang lainnya. Berpegang dengan yang lain. Lepas yang ini, ambil yang itu. Lepas yang itu, ambil yang ini. Demikian cara manusia. Kawan Kawaluhunna yang pertama akan hilang adalah hukum. Dalam riwayat amanah, dalam riwayat lain. Wa'akhiruhunna as dan yang terakhir adalah sholatnya. Makanya kita lihat betapa banyaknya orang yang sudah naudzubillah sesatnya masih sholat. Masih sholat. Padahal sudah kubur, sudah syirik, sudah kubur ini, sudah segala macam. Musiknya, ikhtilatnya, haramnya, segala macam. Tetapi sholat masih. Karena memang dikatakan dalam riwayat ini akhiruhunna as-salat akan gugur urat-urat keislaman satu persatu. Yang awal adalah hukum-hukum, sampai nanti yang terakhir adalah salat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan juga dikatakan dalam hadis yang berikutnya yang lebih sahih dalam Bukhari dan juga dalam Muslim bahwasanya Allah telah menyatakan innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia walakin yaqbidu al-ulama ولكن tetapi dengan mencabutnya dari para ulama biilmihim dengan dicabutnya para ulama dengan ilmu-ilmu mereka saya ulangi sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari manusia tetapi dengan mencabut para ulama yang mewafatkan para ulama biilmihim dengan ilmu-ilmu mereka hatta di lam yabqa alimun اتخذ الناس رؤساء جهالا hingga ketika tidak tersisa lagi seorang yang alim maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutannya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya, maka mereka menjawab tanpa ilmu. Karena juhala, tapi dianggap ulama. Akhirnya mereka ketika ditanya, dia bighairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, aballu wa aballu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Alhamdulillah, ini juga gambaran bagaimana hilangnya agama. Dengan wafatnya para ulama satu persatu. Kita mengalami masa-masa. Ada Syekh Al-Albani, tapi Syekh Al-Albani telah wafat. Kita mengalami masa-masa adanya Syekh Bin maha Rahimahullah, ternyata beliau telah wafat kita mengalami masa-masa adanya Syekh Mukbil rahimahullah sekarang telah wafat. Kita mengalami masa-masa adanya Syekh Utsaimin rahimahullah sekarang telah wafat. Dan baru kemarin kita ditinggal lagi oleh para ulama dan Zaid rahimahullah. Rahimahumullah wajma'in. Kalau bila Allah, maka kalau kita segera, segera, kalau tidak segera mencari ilmu, mengambil dari mereka, dan mereka wafat dalam keadaan kita belum mengambil dari mereka. Maka celaka kita. Celaka kaum muslimin. Celaka umat. Karena bila Allah kita segera mengambil tongkat estafet. Segera mengambil ilmu dari mereka. Mengkaji dari mereka. Menimba dari mereka. Sehingga ketika wafat seorang ulama, di bawahnya ada sekian banyak tangan ulama. Karena bila Allah SWT agar tetap ummah terbimbing dengan ilmu. Agar tetap ummah terbimbing dengan ilmu. Karena ilmu ini bil azhar. Karena sebenarnya yang namanya agama adalah dengan azhar-azhar. Dengan ilmu, dengan riwayat ilmu. Dan dengan dengan ini. Maka kalau bin Azab memiliki gambaran dari Nabi Rasulullah SAW bahwa ketika Allah mencabut ilmu, itu bukan mencabut begitu saja kemudian hilang. Tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Dan kalau sudah wafat para ulama, maka manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai anutannya. Tawallu wa awallu, akhirnya mereka sesat dan menyesat. Ditanya, mereka tidak bisa menjawab, maka mereka menjawab dengan rayunya. Atau gairi ilmin, tawallu wa awalu. Pemegini oh, yang hormati. Para ulama masih banyak saja. Mereka sudah lancang berani berfatwa tentang ini. Bagaimana kalau tidak ada ulama? Para ulama masih terpisah, walhamdulillah. Tetapi betapa banyaknya manusia yang lancang atau bila ilmi, Betapa banyaknya mereka-mereka tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan umat, sebagai tokoh agama, sebagai orang-orang yang dikatakan kiai atau alim ulama. Ternyata mereka na'udzubillah atau bila ilmi Berfatwa tanpa ilmu. Dengan keenaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Awalmu awalmu. Dan ini terjadi di depan mata kita sendiri. Berapa banyaknya tokoh-tokoh seperti itu. Tahu benar Apalagi kalau benar-benar tidak ada para ulama. Itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu أول ما تفقدون من دينكم الخشوع awal pertama yang saya kalian akan kehilangan dari agama kalian adalah kehusuan. Dalam riwayat dikatakan aman. Yang pertama kalian akan kehilangan dari agama ini adalah kehusuan atau dalam riwayat aman. Wa akhiru ma tafiduna min dinikum shalah dan akhir dari apa yang hilang dari agama kalian adalah salat. Yang pertama hilang amanah atau kehusuan yang terakhir salat. Wala orang Islam arwatan arwatan sungguh akan hilang urat-urat keislaman ini seutas demi seutas. Wala yumalliyanna an-nisa wa Kita yang para wanita akan sholat dalam keadaan mereka haid. Masih hilangnya ini. أقدمك المعجزة أقدمك أجابة أوتا سميت أوتا nanti misalnya para wanita akan farat dalam keadaan haid tak mungkin mereka ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدة dan istilahnya kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian حذو القدة بالقدة Alhamdulillah, seperti apa namanya anak-anak dengan bulu bulu Haluan atau seperti sendal dengan sendal. jalan diikuti, diikuti yang belakang. Yang kanan diikuti yang kiri, yang kiri diikuti yang kanan. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti anak panah dengan bulu-bulu yang di belakangnya atau seperti sendal dengan sendal. La tuqbiruna tariqahum tidak mengisi jalan mereka. Wala yuhatta annakum. Dan tidak akan pula mereka menyisiri kalian. Ini persis seperti mereka. Hatta tabqa firqatan min firqin kathirah. Sampai akan tersisa dua kelompok dari sekian kelompok yang banyak. Badakul. Salah satu kelompok berkata, ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا tapi terpisah dua kelompok satu kelompok berkata ada apa dengan sholat lima waktu ini sungguh telah sesat orang-orang sebelum kita Inna Allah tabaraka wa ta'ala Padahal Allah berkata dalam Quran Aqimus salat tarafainaha wa zulafan minal lain Padahal Allah berkata dalam Quran Tegakkanlah salat di dua penghujung siang Dan sedikit dari malam Kenapa kau harus lima kali? Telah sesat orang-orang sebelum kita. Satu golongan berkata begitu. "Lalu tusallu illa salasan. Jangan kalian berat sebelum tiga waktu saja. Karena Allah sebutkan tarafain nahar wa zulatan minal lain. Cuma tiga waktu. Wa ta'ulu ul ukhra dan yang lain berkata, kelompok yang kedua berkata, Imanul mu'minin billah ka imanil malaikati. Maafin akadun wala munafiq. Iman kita sama Imannya kaum mukminin kepada Allah sama dengan imannya para malaikat. Tidak beda. Imannya para malaikat dengan imannya kaum mukminin tidak berbeda. Tidak ada di kalangan kita kafir, tidak ada pula munafik. Ini orang mukmin tidak bisa jadi kafir, tidak bisa jadi munafik. Apa Allah yang yassurahum ma'ad dajjal? Hakun Allah an yassurahum ma'ad dajjal. Dan sungguh pantas Allah kumpulkan dua golongan itu bersama dajjal. Sudah digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beliau belajar dari Rasulullah SAW langsung sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu menyatakan saya nanti akan hilang agamanya seutas demi seutas sehingga wanita-wanita fatal dan haid sehingga mereka mereka menjalani orang-orang yang sebelum kita menjalani Yahudi dan Nasrani persis seperti mereka tidak menyelisihi mereka dan mereka tidak menyelisihi muslimin. Persis sama. Sampai kemudian tinggal dua golongan yang tepat. Yang satu golongan menyatakan ada apa dengan pelaku mawar. orang Orang-orang terdahulu sesat mereka, keliru mereka. Allah akan berfirman, Akim salat, tarabayin nahar, Tegakkanlah salat tarabayin nahar, lain. Tegakkanlah salat di dua penghujung siang itu يجيب التبريرات maka cukup tiga waktu salam Salam. ada bin benazakumullah merasa alim merasa dia mengerti ayat dan menyalahkan seluruh salam. menyalahkan seluruh para sahabat pada tadi pada tadi kajian dan kaum muslimin kaum mukminin berikutnya sampai hari kita disalahkan juga oleh mereka para benazakumullah yang golongan kedua di salat akan munculnya murjiah. Menyatakan iman kita sama dengan iman malaikat. Iman kita utuh, sempurna. Walaupun berbuat apapun. Nggak jadi kafir, nggak jadi munafik. Ini juga mengerikan. Qanibina azakumullah. Maka kata Ibn Mas'ud. hakun Allah an yahsyurahum ma'ad dajjal. Sungguh pantas bagi mereka untuk dikumpulkan bersama dajjal. Tahu tidak Waqala Ibnu Mas'ud yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Masih ucapan Ibnu Mas'ud dalam kesempatan lain dia berkata, ketahuilah, jangan sekali-kali salah seorang kalian menggantungkan agamanya pada orang lain. In amana aman wa in kafara kafar. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menggantungkan imannya pada orang lain. Pokoknya apa kata bulan? In amana aman wa in jafara jafar. Kalau dia beriman, saya beriman. Kalau dia kufur, saya pun kufur. Jangan. Fa'in kuntum labudda muqtadin fabil mayyit. Kalau kalian terpaksa harus ikut, maka ikutilah orang yang telah mati. Bain khair la yu'man alaihi fitnah. Karena orang hidup tidak akan aman dari fitnah. Subhanallah. Maka yang sangat bagus dari beliau radhiyallahu taala anhu. Jangan mengantukkan agamanya apa kata bulan. Pokoknya saya pakai apa kata bulan. Dia itu saya gini, dia dia saya gini. Apa? Gak bagus Jangan sombong dengan ketaklidannya. Takut ngomong. Ditegur marah-marah. Pokoknya apa kata Ustaz itu? Ayo satu. Kalau dengan demi. Fa'in kuntum la Kalau engkau mesti untuk ikut, maka ikutlah yang telah mati. di sana. Itu mereka yang telah mati dan dipersaksikan. Wafatnya dalam keislaman. Dipersaksikan wafatnya di atas sunnah. Dipersaksikan wafatnya di atas ilmu dini Coba nantikan, wafat dalam keadaan beliau betul khatimah di atas ilmu dan di atas sunnah, di atas tauhid. Maka mereka lah kalian ikuti. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan para imam imam ahlu sunnah setelahnya. Ikuti mereka. Fa'inal hayy Layuman yuman alaihi fitnah. Orang yang hidup tidak akan aman dari fitnah. Tapi dia akan bagus, dia akan sunnah setiap hari Besok belum tentu. Tetapi dia kan dalam keadaan begini, setiap hari Bulan ini, bulan depan belum tahu Tahun ini, tahun depan belum tahu. yuk mana? Siapa yang bisa dijamin pasti selamat? Man, man minan nasi, wa man minal du'at, wa man minal asatidah. Siapa dari para da'i, siapa dari para ustaz, siapa dari para tokoh-tokoh agama yang dipastikan dia selamat pada batinnya. Ada? Tidak ada. Tidak ada satupun maka ini zaman taklid. Jeleknya taklid dan ta'assub. Jeleknya taklid dan ta'assub pokoknya. Apa kata Ustaz Gunar? bisa. Semua bisa terbintik, semua bisa salah, semua bisa keliru. Sehingga apa yang diambil adalah asal asal. Ketika dia berbicara dengan sesuatu pendapatnya, benar. saya mau tanya dulu, terus dulu sama beliau. Boleh mencoba silahkan. Tapi tanya, yang tadi itu kan apa ini? Kalau itu kan bukan itu bukan hadis. Kita ingin hadis. Kalau kita Allah kita selamat. Karena tidak takut, karena tidak tahu, akan selamat. Begitu ada keterangan dari para ulama, begitu ada keterangan dan fatwa dari para imam, ketika mendapatkan keterangan-keterangan dalil-dalil, hujjah-hujjah yang menyatakan pendapat dari hawa, kamu selamat. Dari kemarin juga sih sudah bertanya-tanya, ini dari mana? Sejak kemarin pun kita sudah bingung ini, ini dalilnya apa? Ternyata ketika kita bahwa itu salah, itu tidak, itu keliru, Alhamdulillah. Kita kapan menerima Kenapa? Karena di kepala kita, di hati kita, yang dibesarkan adalah sunnah diagungkan adalah din agama Allah kalau Rasul yang paling tinggi. Ada pun yang lain di bawahnya. Para ulama di bawahnya. Muridnya ulama di bawahnya lagi. Sampai kita satu di bawahnya Paling bawah. Di bawahnya para ulama. Iya kan? Di atas kita. Tapi di bawah para ulama. Letakkan pada tempatnya. Jangan berlebih. Letakkan pada tempatnya. Sudah berlebihan. Jangan kelasnya kelas asal tidak di bawahnya murid ulama. Ditara dijajarkan dengan ulama. Apalagi kalau dijajarkan lagi dengan yang lebih tinggi lagi. Ya, ini memang hadir. Tapi kata Ustaz, kan? Kamu bingung? Ada dalil? Ada Ustaz. Pilih yang mana? Kata Ustaz begini, tapi dalilnya begini. Keterlaluan. Keterlaluan kalau mengangkatnya sampai seperti itu. Mengangkat sejajar dengan ulama saja sudah keterlaluan apalagi mengangkatnya saja dengan sunnah barakallahu fikum. Maka Allah, la tuqallijanna ahadukum dinahu rajulan. Maka jangan sekali-kali sekarang kalian mentaklukkan agamanya dengan seseorang. Menggantungkan agamanya dengan seseorang. Kalau dia beriman, saya beriman. Dia kufur, saya kufur. Dia lurus, saya lurus. Dia tetap pun, saya tetap. Alhamdulillah. Baik kutum lagu dan mukjadin babil mayit kalau terpaksa harus ikut ikut mereka mereka yang telah wafat dan dipersaksikan di atas sunnah wafatnya, matinya di atas di di atas tauhid. Fa'innal hayy la yu'man 'alaihi fitnah karena orang hidup tidak akan aman dari fitnah. Qala Abdullah Jailan. Yang berikutnya ucapan Abdullah Jailan rahimahullah. Inna awwala dhahabud din tarkus sunnah. Sesungguhnya awal hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Awal hilangnya agama adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Awal hilangnya agama pada sebuah pribadi atau hilangnya agama pada sebuah umat. Kalau satu umat meninggalkan sunnah, berarti agama akan hilang dari mereka. Itu awalnya. Kalau salah seorang meninggalkan satu sunnah, ada agama dia akan hilang. Sesunnah demi sesunnah. Ya Yadhabu din sunnatan sunnatan. Karena agama akan hilang sesungguh demi sesungguh. Karena yadhabul hablu kuwatan kuwat. Karena sesungguhnya akan hilang agama sesungguh demi sesungguh. Seperti tali akan hilang kekuatan demi kekuatan. Setebal apapun akan hilang kekuatannya. Walaupun tali kapal yang sekian ini besarnya. Tapi dia tersusun dari sekian benang-benang kecil. Putus satu benang Ah, cuma satu benang. Jangan begitu. Dia kalau terus satu, satu, satu, ujungnya putus. Walaupun terbesar akan putus. Demikian pula agama, satu sunnah tidak Dua sunnah tidak berperan. Lama-lama akan hilang agama. Karena agama ini adalah kumpulan sunnah demi sunnah. Al-Islam, wa sunnah, wa sunnah, dia Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al barbahari rahimahullah. قال سمعت ابن عمرو masih kata Abdullah Zainab. Aku mendengar Ibn Amr yaqul, "Mabtudi'at bid'atan illa zadat mudhiya, wa la turikat sunnatun illa zadat hawiya." Kata Abdullah Zainab telah menyatakan bahwa agama akan hilang seutas demi seutas, sesunnah demi sesunnah. Kata beliau, aku mendengar Ibn Amr menyatakan tidak diadakan kebid'ahan kecuali zadat mudiyya akan bertambah pantas. Mau berjalan dengan lancar. Dikerjakan sepuluh jalan cepat. Semakin laku, semakin laku, semakin laku. Baru dibikin kemarin, minggu depan sudah ramai orang mengerjakannya. Itu kebidahan. Sebaliknya sunnah tidak tulisat kalau ditinggalkan satu sunnah illa zadat hawiyah. Ketika ditinggalkan sunnah, tiba-tiba langsung hilang. Zadat hawiyah sepertinya tenggelam di dalam bumi. Hilang. Tiba-tiba dibicarakan orang lain. Satu, al Dua, berhenti. Tiga, satu. Ah, manusia sendirian. Berhenti juga. Hilang. Apa itu? Yang mau untuk lagi susah. Karena jauh tak kenakan. Sulit bukan sunnah. Tetapi tidaklah begitu dikerjakan pasti aku. Dan demikianlah sunnatullah fil kaum. Demikianlah keadaan sunnatullah di alam dunia ini bahwa sunnah kalau ditinggalkan cepat hilangnya, tetapi kalau tidak dikerjakan cepat ini. cepat terkenalnya, cepat laku. Kalau Zuhur rahimahullah, karena man mawa min ina yaqulun ala sufan bi sunnati najah. Bahwasanya mereka-mereka yang telah melewat dari ulama kita kata Imam Zuhri rahimahullah bahwa para ulama yang telah lewat dari ulama kita berkata Etuhan di sunnah kinaya berpegang dengan sunnah adalah keselamatan wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an dan ilmu akan dicabut dengan segera Fana'atul ilmi sabatul din wa dunia maka hidupnya ilmu adalah mantapnya agama dan dunia sekaligus. Kalau ilmu ini, bagaimana bentuknya ilmu? Diamalkan. Kalau hanya ditaruh di kitabnya, belajar-belajar catat-catat-catat-catat, mana catatannya itu? Belum ada. Dalam wujud sehari-hari tidak terbentuk. Dalam amalan sehari-hari tidak terlihat. Maka itu namanya tidak hidup. Tetapi kalau ketika mendapatkan, diamalkan. Mengatakan, diamalkan. Maka ilmu hidup. Kalau ilmu itu hidup, maka agama akan kokoh, akan tegak. Wabidahabul ilmi dahabu dalika kullih. Tetapi kalau hilangnya agama, akan hilangnya ilmu, maka hilanglah agama dan dunia sekali. Kalau ilmunya hilang, dahabul ilm, hilang ilmu, tiga lagi sebut sebut maka mulailah Zahabu dalika kullih akan hilang seluruhnya, dunianya dan masyarakat. dunianya akan hancur, apalagi agamanya. Para Hasan Ibn Atiyya rahimahullah. الله ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من kata Hasan Ibn Atiyya rahimahullah, tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan dalam agama kecuali Allah akan cabut dari sunnah yang semisalnya. yang seukuran dengan Thumma Kemudian tidak akan dikembalikan lagi pada mereka sampai hari kiamat. Lama-lama. Mengerikan sekali. Akhiruha dari awal. Yang terakhir ini lebih dahsyat daripada awal. Awalnya sudah dahsyat. Mengerikan satu kebinaan, sudah dahsyat. Kalau sunnah dicabut, ini sudah dahsyat. Tetapi yang lebih mengerikan dikatakan la yu'iduha ilahi ila yang qiyamah, enggak akan dibalikan pada mereka sampai hari kiamat. Enggak akan dibalikan selama-lamanya, artinya enggak akan bisa utuh. Enggak akan bisa taubat. Sulit untuk taubat. Lo boleh taubat, ya boleh. Silakan taubat. Maksudnya berita bahwa orang-orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sunnah daripadanya tidak akan dikembalikan kepada hari kiamat, artinya sulit dia untuk balik kepada sunnah Allah. إنكم من عزكم الله معنى يمتد زاد هوية أو الصورة في إلى صفة بل صورة تبان قال الأوزاعي رحمه الله أما أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد قد الأوزاعي كتبوا إلى amal seperti ala. Inang balik satu Islam, kemudian bukan Islam akan hilang. Tetapi hilangnya ahlus sunnah, hilangnya orang-orang Islam yang berpegang dengan keislaman, itu akan hilang. Berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Hatta ma yatuqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Hingga sebuah negeri tidak terpisah dari mereka seperti satu orang. Itu sudah dikatakan ya habudi, sudah dikatakan hilang agama. Karena agama itu pada praktek mereka, orang-orang ahli sunnah yang berbeda dengan kita. Kalau wafatnya imam-imam ahli sunnah, agama berkurang. Agama berkurang. Terus demikian sampai raya sekolah nama rajulun wahid sampai tidak tersisa kecuali satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن وصبر محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك Thank you. boleh tulis. Ulangannya berat ini berat. Seberapa kali dijawab pertanyaan ini? Bagaimana pendapat Ustaz Panglisya boleh saya tetap baca di sana? Yang saya tahu, pengajar-pengajar Libya banyak Paul Kis, orang-orang yang أعوذ بالله حزبي وإخواني تسليم Bagaimana kita terkait pemilu yang akan datang, di mana telah tersebar berita bahwa kita semuanya masuk ke parlemen? Kenapa dihadiri-hadiri sama? Nah, kenapa kalian syiah? Apakah seorang yang difonis sebagai rizki, maka apakah gugur kewajiban tetap memberikan nampak kepadanya para suami? Akan dibahas dalam kita ini. Ngaji kita Silakan dibahas. Ringkasnya, bahwa mereka dihukum seperti itu supaya mereka baik. Nah, saya tanya sekarang, baik mana mereka yang ditanggil dengan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik بيبقى قانون بيبقى غلطانه هات اجيبه هات مالكم 100% لا ada bandingnya tapi para sahabat tidak melihat bicara dan tidak berdengar nah tidak usah membatalkan muhadharah itu susah pertanyaannya. Hmm. Enggak tahu. Saya dengar ya, tidak secara langsung bahwa beliau dilarang Syekh rabi. Nah, saya mendatangi Lakma dan juga tangan Bukhari. Nah, Setelah para sudah yang bersama antum tidak tarif sifat Allah. juga pertanyaan sulit. Saya nggak ngerti tidak mau apa tidak diundang saya nggak paham. Coba diundang barangkali mau. Ini sama juga. جزاكم الله خير والعفو منكم وجزاكم الله خيرا سبحانك الحمد لله أن تشكرك وأتوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته